Pada hari ini kita masih melaksanakan agenda kita, yaitu mencari nafkah di kantor yang kita muliakan ya mudah-mudahan semua yang kita dapatkan adalah rezeki halal dari Allah Subhanahu wa taala dan barokah. Salam dan salam semoga terlimpah curah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita untuk senantiasa istiqomah mengikuti panduan Al-Qur'an was sunnah. Dan di antara panduan tersebut adalah cara memilih pemimpin atau siapa pemimpin yang direkomendasikan oleh Al-Qur'an sebagai pemimpin bagi kaum muslimin. Namun sebelum tema ini saya uh, sampaikan mas kalian ada pengumuman dulu dari uh, kami bahwa kami dari Pondok Pesantren Tahfiz Bait Qurani yang menaungi santri-santri yatim dan duafa dan para penghafal Quran dari beberapa pelosok dari berbagai pelosok negeri yang nyantri di Pondok Pesantren Tahfiz Bait Qurani ya mengajukan satu program yaitu program donatur tetap 1000 donatur dengan donasi 50.000 per bulan. Jadi nanti bagi yang berminat, ya di sini nanti akan dibagikan uh, map yang Anda bisa isi ya dengan nomor, dengan nama, nomor telepon, jumlah donasi dan cara pemberian donasi. Ya ini akan dibagikan di beberapa sub nanti ya. Sub 1, 3, 5 dan seterusnya. Jadi silakan diisi. Ya ini kita perlukan karena memang santri-santri yang mondok ini setingkat alia itu semuanya gratis ya ini kita carikan dananya karena mereka dari yatim dan duafa ya kemudian yang MTS itu setingkat SMP itu eh, 75% yang bayar cuma 25% begitupun yang ibtidaiyah nah bagi yang berminat menjadi donatur yaitu kita ada program 1000 donatur tetap dengan donasi ribu per bulan silakan diisi dengan asumsi nanti kalau seribu berarti per bulan ada 50 juta. Ya, <laughs> ya betul. Dengan santri sekarang total sekitar 500 sih mas kalian. Yang bolak-balik. Kalau yang nyantri mondok ada 100 lebih kurang. Dan ini kita mengalami kesulitan dari sisi pembiayaan harian. Ya, terutama untuk konsumsi. Jadi ini membantu mereka nanti untuk menjadi para penghafal Quran dan insya Allah menjadi ulama besar di masanya. Baik kita masuk ke tema kita di mas kalian yaitu tentang panduan memilih pemimpin dalam Al-Qur'anul Karim. Jemaah Rahimahullah <clears throat> istilah pemimpin dalam Al-Qur'an itu diungkapkan dengan waliyun. Waliyun artinya pemimpin, pelindung atau wakil, ya. Jamaah dari lafaz ini adalah aulia aulia artinya para pemimpin atau para pelindung. Ya. Ini lebih umum daripada istilah roisul jumhur. Kalau roisul jumhur itu pemimpin yang tinggi itu presiden. Kalau aulia ini bisa dari e, eh, RT, RW, ya sampai lurah camat itu aulia, ya termasuk wali nikah itu juga aulia. <clears throat> nah, Cuma sekalian, untuk mengetahui pemimpin yang disahkan e, oleh Al-Quranul Karim, kita mesti tahu pemimpin yang diharamkan dan apa konsekuensinya kalau kita memilih mereka. Kita lihat yang pertama diharamkan bagi seorang mukmin untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Hal ini Allah sampaikan dalam surah Al-Maidah ya ayat 51 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan jadi lafaznya itu yattakhidu bukan yakhtar. Kalau yakhtaru artinya memilih. Yattakhidhu itu mengambil, menjadikan. Jadi ada proses mulai dari mencalonkannya, mengiklankannya, mengkampanyekannya, menjadi tim suksesnya, menjadi penyandang dananya, ya, dan menyebarkan informasi tentang pemimpin tersebut sampai menjadikannya dan melantiknya. Ini istilah yattakhidhu. Jadi janganlah kalian wahai orang beriman menjadikan dari proses tadi ya menyaring calonnya sampai melantik yaitu siapa orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu larangan ini larangan haramnya dan dalam kaidah usul fik ya Para ulama menyimpulkan sebuah kaidah al aslu fin nahyi lit tahri. Prinsip dari larangan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah menunjukkan haramnya hukum. Diharam. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka dengan yang lain, Yahudi dan Nasr itu saling memimpin. Saling mendukung dan berkoalisi dalam rangka mengalahkan Islam. Nah ini poinnya, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka pemimpin, maka kalian itu yang menjadikannya pemimpin itu adalah minhum bagian dari mereka. Yahudi juga, Nasrani juga. Jadi siapa saja orang beriman, yang menjadikan mereka pemimpin, maka mereka adalah bagiannya. Di konsekuensinya akidah. Jadi dalam Islam memilih pemimpin bukan perkara muamalah, bukan habluminan nas, tapi habluminallah Allah terkait dengan akidah. Dan para ulama tauhid sudah bersepakat bahwa masalah al-wala wal barra ini kajian akidah mengenai pemilih pemimpin dan menyatakan pemisahan dengan musuh itu adalah perkara akidah. Apalagi ayat ini ditutup dengan ucapan Innallaha la yahdil qawma zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Zalim dalam surah Luqman itu maknanya adalah syirik sebagaimana ungkapan hamba Allah yang soleh yaitu Luqmanul Hakim. Ketika beliau berkata, "Ya bunayya, La tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Duhai ananda, janganlah kalian menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang teramat besar. Inna syirka syirik la zulmun kezaliman. Jadi zalim dimana? mana? Nah ini konsekuensinya orang beriman yang memilih dan menjadikan orang Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, maka dia golongan mereka dan dia termasuk minal musyrikin. Kemudian diharamkan juga bagi seorang mukmin untuk menjadikan orang-orang kafir ya sebagai pemimpin. Kalau tadi Yahudi Nasrani, sekarang secara umum siapa saja orang kafir. Ini Allah sampaikan dalam surah ketiga surah Al Imran ayat 28. A'udzubillahi rajim. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير Orang-orang beriman tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin mereka min dunil mu'minin lalu mengabaikan orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan perbuatan itu, ha? Falaisa minallahi fi syai'in, maka tidak akan dijumpai dari Allah pertolongan sedikit pun. Jadi kalau menjadikan orang kafir pemimpin, maka Allah tidak akan menurunkan pertolongan sedikit pun. Ya, illa an tattaqu minhum biqab kecuali apa yang mereka takutkan akan terwujud apa yang menjadi ketakutan yang menteror orang beriman akan terwujud jikalau orang yang menjadi pemimpin orang kafir wa yuhadzirukumullah Allah telah memperingatkan kamu ya dengan siksanya wa ilallahil masir dan hanya kepada Allah seluruhnya akan kembali jadi kalau orang kafir yang menjadi pemimpin, maka Allah tidak akan menjadikan menurunkan pertolongan secuil pun. Dimas kalian, dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tabrani, Imam Baihaqi dan Al Bazzar, hadis ini disahih dihasankan oleh Syekh al Di mana Rasul bersabda, "La ta'murunna bil ma'ruf ولا تنهون 'anil munkar aw la yusallitannakum shirarukum fayad'u khiyarukum fala yustajab lahum Hendaklah kalian benar-benar menegakkan amar ma'ruf, mencegah kemungkaran atau kalau tidak la yusallitannakum shirarukum akan menjadi pemimpin kalian orang-orang yang paling buruk akidahnya. Orang yang paling buruk akidah adalah orang kafir jadi pemimpin. Fayad'u khiyarukum. Lalu orang-orang yang paling soleh kalian berdoa. Orang-orang yang paling taat berdoa. Orang-orang yang paling dekat Allah berdoa. Fala yustajab Maka doa itu tidak pernah diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pemimpinnya orang kafir. Jadi jemaah sekalian, Kemudian diharamkan memilih orang kafir. Anda lihat juga di surat An-Nisa, surat 4, 138 dan 139. Saya tidak sempat, ini tidak sempat di copy. Anda lihat di Al-Quran ya. Ayat 138 sampai 139 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا بشر berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik Apa kabar gembiranya? Bi anna lahum azaban alima. Bahwasanya untuk mereka azab yang teramat pedih. Jadi jemaah sekalian, Allah katakan berilah kabar gembira. Berilah informasi yang menggembirakan, yang membuat dia suka sukacita. Berilah rasa ungkapan selamat berbahagia kepada siapa? kepada orang-orang munafik. Apa kabar gembiranya? Apa sukacitanya? Bi annalahum azaban alima. Bahwasanya untuk mereka azab yang teramat pedih. Ini ejekan Allah dari orang kafir, orang munafik. Sindiran Allah bahwa azab yang teramat pedih adalah kabar gembira. Bayangkan jemaah sekalian, Kabar gembiranya saja adalah azab yang pedih. Apatah lagi kabar buruknya. Ini dalam ilmu balaghah namanya tafbil. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya degree of comparison. Tetapi ini nilai kasarnya tinggi. Sindiran yang sangat menohok bahwa bagi mereka azab yang sangat pedih itu adalah kabar gembira apatah lagi kabar buruknya siapa mereka yang dapat kabar gembira dengan azab yang teramat pedih alladzina yattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin mereka lalu mengabaikan orang-orang yang beriman ayabtaguna indahumul izzah apakah dengan memilih orang kafir itu dia ingin izzah mereka ingin mendapatkan kemakmuran kesejahteraan orang kafir ini bisa meningkatkan ekonomi bisa membuat stabilitas keamanan menginginkan itu semua dari orang kafir supaya negerinya makmur sejahtera supaya negerinya bebas dari segala macam penderitaan? Apakah dengan orang kafir al-izzah kemuliaan itu dicari? Apa kata Allah? Fa innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya kemuliaan, kemakmuran, kesejahteraan hanya milik Allah semuanya, bukan pada orang kafir. Kurang apa lagi ayatnya? Saya tidak menambah-nambah, saya hanya membacakan ayat-ayatnya dan menyampaikan maksudnya kepada saudara. Ya. Lihat lagi surah yang sama An-Nisa ayat nomor 144 dan 145. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا Hei orang-orang yang beriman Janganlah kalian menjadikan orang-orang yang kafir Sebagai pemimpin-pemimpinmu dengan mengabaikan orang-orang yang beriman. Aturiduna, apakah kalian ingin antaj'alulillah kalian menjadikan bagi Allah sultanan mubina, alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, dalil hujjah yang bisa diterima. Maksudnya apa? Alasan apapun yang disampaikan dengan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, maka alasan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebutkan di ayat berikutnya, mereka itu adalah innal munafiqina. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik. Orang mukmin yang memilih menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, sesungguhnya mereka orang munafik. Yang Allah katakan innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik itu fit darkil asfal minan nar, tempatnya di kerak neraka yang paling bawah. Mas kalian neraka itu ya samumi wahmi. Ya samum anginnya saja membakar. Anginnya yang paling tinggi membakar dahsyat. Lebih dahsyat lagi itu asapnya membakar lebih dahsyat. Lebih dari itu kobaran api yang paling atas. Yang lebih bawah lebih dahsyat lagi. Yang paling dahsyat, yang paling panas adalah ad-darkil asfal yang paling bawah di neraka itu dan disitulah tempat orang-orang munafik walan tajidalahum nasira lan selama-lamanya tidak akan pernah engkau mendapati bagi mereka nasira seorang penolong pun selamanya tidak akan ada yang memberi syafaat sehingga dia di neraka terus tidak pernah keluar dari neraka saya hanya menyampaikan Al-Quran masa kalian, Andalah yang menyimpulkannya. Kemudian diharamkan pula ya menjadikan pemimpin itu orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai senda gurau, permainan saja. Anda ini dalam surah Al-Maidah surah kelima ayat 57 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين Hai orang yang beriman Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yang menjadikan agama itu sebagai olok-olok Sebagai senda gurau dan permainan Sebagai pemimpin-pemimpin kamu termasuk orang-orang yang di dalam kitab sebelum kamu dan seluruh orang-orang kafir wattaqullaha takutlah kepada Allah hanya kepada Allah kalian takut bukan ke Amerika Amerika Amerika siapa aja Hah? kepada Allah lah kalian takut in kuntum mu'minin jika kalian betul-betul beriman <clears throat> sekalipun orang beriman <clears throat> Kalau menjadikan agama ini sebagai senda gurau saja, ya senda gurau ketika mau kampanye datang ke masjid, wahai jemaah, wahai ustaz, wahai santri, wahai kiai, kami ini muslim, ini KTP kami Islam, kami caleg, kami calon pemimpin, kami calon gubernur, calon wali kota, ya, kami akan perjuangkan Islam, setelah terpilih dan jadi, apa yang terjadi mas kalian? Sama saja dengan orang kafir ketika dia pemimpin. Maka itu disebut mempermainkan agama. Setelah terpilih, apa kata dia? Ma'assalamah, goodbye, selamat tinggal, selamat tinggal. Wahai jemaah, wahai kiai, wahai santri, wahai ustaz, ya. Nanti lima tahun ke depan kami safari Ramadan lagi. Kami akan ke masjid lagi. Nah ini, ini ya, tidak serius untuk menegakkan menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi di Mas kalian? Bahkan ayah kandungmu, saudara kandungmu. Jangan kalian pilih sebagai pemimpin jikalau mereka bergerak dalam sistem kufur. Dalilnya Anda lihat dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 23. Surat ini tidak boleh baca bismillah Mas kalian bacanya baik satu ayat demi satu ayat maupun satu surat sekaligus ya kita hanya bisa ta'awuz karena surat ini merupakan surat Al-Bara penyataan permusuhan dengan orang kafir Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in al kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan ayah-ayah kandungmu yang secara fisik lahiriah menyebabkan kamu ada besar di dunia ini yang mereka banting tulang peras keringat berjuang membesarkan anak-anaknya membesarkan kalian mengorbankan nyawa Hah? dan juga saudara kandungmu yang sehidup senasib sepenanggungan dari kecil sampai dewasa Jangan kamu jadikan ayah kandungmu, saudara kandungmu sebagai pemimpin kamu. Kalau apa? Ya, ini sahabul kufra ala iman. Jika mereka lebih condong sistem kubur daripada iman. Kalau pembunuhan dia lebih suka pembunuh di penjara daripada kisos. Pencuri dia lebih suka apa pak? Di penjara daripada di potong tangan. Coba lihat sekarang ini, ya, narkoba juga. Anda lihat opor kapasitis, ya, opor kapasitas penjara ini. Kenapa? Karena semua orang masuk penjara, yang maling, yang membunuh, memperkosa, narkoba semua. Kalau Islam ditegakkan, maka tidak perlu penjara di mas kalian. Penjara tidak perlu, ini bikin kacau saja. Orang maling sendal di masjid masuk penjara tiga bulan, keluar jadi ahli membongkar bank. Kenapa? Dia training di dalam penjara. Dia workshop ketemu senior-seniornya. Hah? Reuni. Jadi ahli setelah keluar dari penjara. Ini tidak memberikan efek jerah. Makanya di mana-mana penjara itu melebihi 100% kapasitasnya itu. Di Bengkulu itu terjadi anarkis bakar-bakar lima orang tewas ya dan puluhan orang luka-luka habis penjara dibakar. Kenapa? Terlalu penuh. Kalau pakai sistem Islam tidak perlu ada penjara. Penjara itu hanya digunakan untuk tawanan perang. Karena manusia tidak boleh dikurung. Selesai. Orang maling. Kalau maling sendal tidak akan sampai dipotong tangan. Nggak sampai nisab. Paling cambuk tiga kali. Bebas dia. Kalau maling yang dipotong tangan itu nisabnya melebihi. Ada nisabnya. Nah, dipotong tangan bebas kalau koruptor apa? Kalau maling dipotong tangan, kalau koruptor apa? Dipotong tangan dan kaki secara silang, tangan kiri, kaki kanan, bebas. Tidak perlu penjara. Koruptor tidak dihukum mati, koruptor tidak digantung, tidak dipancung, tapi dipotong tangan dan kaki secara silang, tangan kanan, kaki kiri. Tuh. Penzina dirajam. Hmm? LGBT apa LGBT? homo, lesbi, sama dengan rajam, ya hukum mati. Tapi ada masa yang berbeda, hukum mati juga, tapi caranya beda. Dinaikkan ke gedung lantai 40, kepala di bawah, kaki di atas, dilepaskan. lepas Nah itu ya. Itu satu mazhab. Mazhab yang lain apa? Digantung sambil dilempari batu. Nah itu homo, lesbi. Tidak perlu penjara. Nah ini sistem Islam. Hemat. Orang jerah. Bahwa kalau ada satu saja koruptor, dipotong tangan dan kaki silang, maka yang lain tidak akan berani di kalian. Dia masih hidup. Hah? Kalau orang digemati, dia akan tetap korupsi, ah, paling mati kata dia. Apalagi dia tidak percaya pada hari hari akhir pembalasan. Siapa di antara kalian yang menjadikan ayah kandungnya, saudara kandungnya sebagai pemimpin dalam sistem kufur itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jemaskannya. Lalu siapa yang mestinya menjadi pemimpin berdasarkan petunjuk jelas dari Al-Quran? Anda buka surat 5 ayat 55 dan 56. Triple 5 ya, kemudian 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyyukumullahu war rasuluh إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إنما سيسنقنا هانيا أبا بدا إنا لنا إنما Kalau dalam terjemahan Departemen Agama, agama samain Pak. Artinya sesungguhnya. Sebenarnya itu ada bedanya. Kalau inna itu harfun li taukid ya harfun nasbin wa taukidin. Tarfal tansibul isma wa tarfal khabar. Untuk menegaskan sesungguhnya. Tapi kalau pakai ma, sesungguhnya hanya tidak boleh yang lain. Ini kajiannya ilmu balaghah. Dalam ilmu bayan bab al hasr. Al-hasr itu hanya, tidak yang lain. Innama sesungguhnya hanya, tidak ada yang lain. Waliyukum, pemimpin kalian hanyalah Allah. Allah. Apa maksudnya Allah menjadi pemimpin? Maksudnya wahyunya yaitu Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'anul Karim menjadi panduan yang memimpin langkah seorang pemimpin mengatur negerinya itu menjadikan Allah sebagai pemimpin. Wa rasuluhu dan hanya rasullah pemimpin kalian. Apa maksudnya? As-sunnah an-nabawiyah as-sahihah. Hadis Nabi yang sahih menjadi panduan yang memimpin langkah-langkah hidup kita. Lalu siapa lagi? Nah, jelas karena Al-Quran tidak mungkin jalan sendiri, hadis tidak mungkin jalan sendiri dan dia harus dijalankan, Maka yang ketiga adalah walladzina amanu dan hanya orang yang beriman karena hanya orang berimanlah yang akan menjalankan Al-Qur'an dan sunnah tidak mungkin orang kafir dengan syarat orang beriman itu yuqimunas shalah istiqomah menjaga salatnya wa yutunaz zakah istiqomah menjaga berlangsungnya lembaga zakat ya yang merupakan fondasi umat wahum rafi'un dan mereka orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul. Wa may yatawallallaha wa rasulah walladzina amanu barang siapa yang menjadikan pemimpin itu Allah dan rasulnya dan orang yang beriman fa inna hizballah maka itulah golongan Allah itulah partai Allah hanya ada dua partai Pak hizbas syaitan Wa Allah, Tidak surah Al-Mujadilah. Golongan setan atau golongan Allah. Golongan Allah cirinya apa? Yang menjadi pemimpinnya Allah, Rasul, dan orang beriman. Selain itu berarti golongan setan. Itu yang dalam surah Al-Mujadalah. Ya. Nah, fa'inna Allah, Humul ghalibun. Maka mereka lah para pemenang. Jadi yang menang itu adalah pemimpinnya Allah, Rasul, dan orang beriman. Bukan banyaknya orang yang mencoblos. Ya, bukan. Tapi ketika syariat Allah dan Rasulnya memimpin kehidupan mereka dari semua aspeknya. Ideologi, sosial, politik, budaya, hukum, hankam, dan lain-lainnya. Insya Allah inilah yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan dengan pemimpin orang beriman yang menjalankan aturan Allah dan Rasul. Nah ini jemaah sekalian ya yang saya sampaikan terkait dengan ya kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan Anda lihat ya setiap larangan-larangan memilih pemimpin itu ayat-ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu hai orang beriman kulihat kemudian al mu'minun orang beriman juga kemudian al maidah lima ya ayyuhalladzina amanu kemudian atau taubah ya ayyuhalladzina amanu semua yang orang beriman yang dipanggil imannya jadi artinya apa? Mematuhi panggilan ini adalah bukti iman, melanggarnya bukti tidak iman, walaupun KTP-nya Islam. Ini ya. Jadi masalah iman adalah masalah akidah. Artinya memilih pemimpin bukan wilayah hablum minan nas, tapi wilayah hablum minallah. Pelanggarannya pelanggaran langsung kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah ini panduan Al-Quranul Karim. Saya tidak melebih-lebihkan Inilah yang Al-Quran sampaikan. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sen, Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kondisi warganya yang negaranya itu mayoritas uh, eh, non muslim kan? Gitu, dan uh, mungkin dalam kewajiban dia untuk memilih pemimpin di negara tersebut. Bagaimana Ustaz? Yang pertama, jikalau dia terhalangi untuk melaksanakan tuntutan syariah, ya seperti kewajiban sholat dan lainnya, maka dia keluar dari situ dan hijrah tapi kalau tidak terlarang dia makna ketentuan syariah, misalnya sholat, puasa dan lain-lain, maka dia tetap di sana. Dan ketika itu dia berupaya berjuang pemimpinnya mukmin. Kalaupun dia kalah suara tidak masalah. Kita disuruh berjuang bukan menentukan hasil. Yang menentukan hasil Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib berjuang bukan wajib berhasil. Sehingga kaum mukmin yang di wilayah negara tersebut dia minoritas maka bertahanlah dengan berupaya seperti itu. Kalau tidak ada alternatif, ya mereka tidak usah memilih. Artinya diperbolehkan untuk uh, tidak memilih gitu ya? Iya, memang tidak ada kewajiban memilih. Bahkan uh, dalam sistem hukum demokrasi sendiri tidak memilih ada sebuah pilihan. Ya, oke. Okay. Yang lain mungkin di belakang pak. Ya, tolong mic Ini bagaimana dengan mungkin uh, opini sebagian kaum muslimin? Mereka cerah dengan apa dengan pemimpin kaum muslimin yang mungkin tidak ideal. Kemudian ketika mereka dipimpin oleh pemimpin non muslim, mereka mendapati pemimpin ini berbuat banyak untuk rakyat. Ya, sebenarnya itu semua asumsi ya jadi siapa yang pemilik media, dia yang menang. Karena kita ini namanya perang asumsi. Bukan faktanya begitu. Selama ini kan faktanya kalau pemimpinnya itu muslim korupsi katanya kan. Kalau non muslim tidak korupsi, itu semuanya bohong. Mana buktinya dari sebelum-sebelumnya? Emang Ali Sadikin korupsi? Foke korupsi? Sutioso korupsi? Enggak, enggak terbukti sama sekali. Justru yang terbukti 600 triliun BLBI siapa? Editan Sil Muslim tidak. gulpon Muslim tidak. Ya kan? Jadi itu asumsi, Pak. Asumsi bukan bukti. Siapa pemilik media, siapa yang paling bisa menyebarkan itu, maka dia yang menang. Ini perangnya perang pemikiran, perang asumsi. Nah kalau coba lah yang triliun-triliun sampai ratusan triliun Muslim bukan di negeri ini. Hah? Jadi ini pencitraan. Nah orang awam melihatnya seperti itu karena media. Ya, kan? itu Pak ya. Jadi sebenarnya fakta tidak bisa dilihat dari media karena banyak sekali yang tidak terlihat. Dan satu dua tahun kepemimpinan belum membuktikan apa-apa. Ya. Faktanya masih banyak rakyat yang tapi dalam Islam memilih seorang pemimpin landasannya bukan ekonomi. Akidah. Seorang pemimpin tugas utamanya adalah menjaga akidah umat. Jangan sampai ada yang syirik, kalau pemimpin itu sudah percaya ramalan, syirik, sudah percaya kepada feng shui, udah percaya kepada primbon, maka sudah tidak layak. Karena Rasul bersabda, "Man ada kahinan atau arrafan wa yas'alu an syai'in lam yuqbal lahu salatun arba'ina lailan." Siapa yang datang ke dukun atau para tidak normal, para tidak normal, ya. Lalu dia bertanya satu perkara, maka tidak terima ibadahnya salatnya 40 hari 40 malam. Kalau dua 20 berapa? Itu kalau bertanya saja. Kalau dia mempercayainya kata Rasul, wa yusaddiqu lahu mimma yaqul, lalu dia percaya dari ucapan sang dukun atau sang pramal itu, faqad kafara dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kafir dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, "Qadar kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Maka sungguh dia telah kafir dengan agama Muhammad SAW. Ini dulu yang dijaga. Kalau seorang pemimpin menjalankan sebuah negeri yang dipikirkan hanya apa yang masuk dalam perut, tidak peduli halal atau haram, ya pokoknya dilegalkan saja, maka negeri itu harga diri seperti yang keluar darinya. Yang hanya bikin perut, maka harga diri seperti yang keluar darinya akidah dulu bukan yang lain-lainnya kenapa dengan akidah yang lurus tadi maka Allah akan memberi pertolongan Anda lihat di surat tadi surat 3 ini kalau menjadikan orang kafir wa al dzalika siapa yang menjadikan mereka pemimpin ini yang paling ngeri minallah fi syai' maka Allah tidak akan menolong sedikit pun. Bagaimana kalau tidak menolong? Ayo, hidup kita tergantung ke Allah. Siapa yang memberi kita oksigen sehingga kita hidup terus sekarang, Pak? Yang membuat darah kita terus membelah sel darahnya, mengalir ke seluruh tubuh, siapa? Kalau saja stop aliran darah itu di sini atau di sini, apa yang terjadi? Siapa yang menjadikan jantung Anda berdetak setiap hari? Siapa yang telah menjadikan otak bisa berpikir dengan cemerlang? Mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium. Emang pemimpin kafir. Yang paling parah Allah katakan ayat berzauna indamul izzah. Apa kalian mencari kemakmuran dari orang kafir? Fainal dari lillahi jami'ah. Maka kemakmuran hanya milik Allah. Semuanya jami'ah. Kalau ada itu hanya istidraj kalau ada kemakmuran lewat orang kafir itu istidroj itu cuma ujian sebentar dinaikkan lalu jatuhkan setinggi-tingginya orang banyak tertipu dengan istidroj dia sangka itu ikan kalau taunya ular dipatok habis dia dia kira ikan besar kalau taunya buaya dia kira kijang kalau taunya singa diterkam habislah dia ya nah, ini cuma sekalian Ya. Yang lain? Sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kabarnya. Saya menanyakan tentang Pak kepemimpinan di negeri kita itu istilahnya mayoritas, tapi kekuatannya minoritas. Iya. Yeah. Satu gambaran contoh terkecil yaitu korban Kiai Haji Mubakar Basir yang waktu itu dia sakit sampai diperebutkan dan dipenjarakan tapi sekarang dia di dalam jalan bersih padahal dia itu benar-benar tidak ada ya. tidak salahnya ya. hanya korban pemerintah ya yang pertama itu yang kedua saya mengimbau kepada waktunya habis nih ya baik Inilah fakta kebohongan sistem ini, Pak. Jadi kalau umat Islam sedikit saja ingin tegaknya syariat Islam langsung teroris, diperangi habis. Tapi ada lihat itu Papua Merdeka sudah bikin kantor, sudah bikin lambang, bendera, ingin bikin negara dalam negara. Tiap sebentar TNI kita dibunuh, politik kita dibantai oleh mereka tidak pernah disebut teroris. Republik Maluku Selatan ingin bikin negara dalam negara tidak pernah disebut teroris. Tapi kalau muslimin kalau ada saja ini tegaknya syariat Islam disebut teroris. Ini negeri yang sangat miris. Kenapa Pak? Karena negeri mayoritas Islam tapi sendi-sendi, simpul-simpul umat ada pada orang kafir yang memegang keamanan orang kafir, yang megang senjata tentara, yang megang ekonomi orang kafir, yang megang hukum orang kafir. Tapi Anda lihat di negeri yang Islamnya minoritas di Amerika, coba Anda ke sana dan mungkin Anda sering sana ada tidak menterinya yang muslim sebagai minoritas? Ada tidak gubernur-gubernurnya yang muslim sebagai minoritas? DPR-DPR-nya banyak tidak yang muslim, hanya satu dua saja. Di Prancis begitu pun, di Inggris begitu pun. Di Indonesia yang mayoritas Islam, anda tanya banyak nggak menterinya yang non muslim sebagai minoritas menjadi menteri, minoritas menjadi gubernur, minoritas menjadi DPR sangat banyak bahkan memegang simpul-simpul umat tadi. Ini faktanya. Dan ketika kaum muslimin memenangkan pemilu demokrasi, apakah diberikan? Anda lihat di Mesir, saudara, saudara kita ikhwan muslimin, pemenang mutlak pemilu yang sangat jujur, hanya baru sebentar, seumur jagung, di dikudeta, dibantai habis di yang sekali bantai 4000 oleh Jenderal Sisi ya, atas restu Amerika dan itu dibiarkan dan direstui oleh PBB. Hamas pemenang mutlak pemilu apa salahnya? Lalu dikudeta diberikan pendapatan. Aljazair Sisi pemenang mutlak pemilu 80% apa salahnya? Lalu dikudeta Inilah mereka menipu kita. Hah? Ini sistem yang kita harus ubah cuma sekalian. Tidak bisa selama-lamanya umat Islam begini terus di negeri minoritas, mayoritas muslim. Kita menjadi minoritas. Hak-hak kita nggak diberikan. Hah? Maka perjuangkan. Tapi bukan perjuangkan dengan kekerasan dengan perang pemikiran, ghazul fikri, adu konsep. Apa konsepnya? Kita pakai Quran, pakai sunnah. Ya, jangan alergi dengan Quran dan sunnah. Karena Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita adu dengan pemikiran manusia. Soal penjara saja di jemaah kalian. Kalau pakai Al-Quran, selesai semua. Hukum Al-Quran inilah yang memberi efek jerah. Si pembunuh dikisos. Katanya tidak sesuai dengan HAM. Dari mana? Coba anda tanya semua anggota keluarga korban yang dibunuh. Tanyakan keadilan yang berasal dari lubuk hati mereka. Wahai ibu, pembunuh suamimu, pembunuh anak-anakmu itu, pembunuh ayah dari anak-anakmu itu, apa hukumannya? Apa jawab mereka pak? Hukuman yang setimpal. Nah orang mengatakan tidak adil kenapa? Karena dia bukan korbannya. Saya tanya itu ketua Komnas HAM yang menolak hukuman kisos misalnya. Tanyakan kalau anak perempuannya, anak gadisnya diperkosa orang, lalu dibunuh, tanya sama dia, apa hukuman yang pantas buat pembunuh anak gadisnya? Apa jawabannya Pak? Ah penjara 15 tahun. Dia tidak sayang anaknya. Islam hanya menjawab suara hati. Hanya hukum Islam. Tapi hukum yang sangat adil ini ditolak. Kenapa? Karena belum apa-apa sudah bilang tidak sesuai dengan HAM. Tadi Pak, dari mana? Dari asumsi Orang berzina dirajam. Wah, kejam sekali. Padahal orang suka sama suka, selingkuh. Katanya selingan indah keluarga utuh. Padahal ini maksiat di mas kalian. Maksiat selingkuh itu. Islam menerapkan hukum kisah supaya setiap suami setiap istrinya. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka. Sehingga mereka menjadi suami istri yang sangat setia jadi orang-orang yang menolak syariat Allah ini, mereka kadang-kadang pelakunya. Antum semua kenapa? Misalnya, takut tidak dengan hukum potong tangan pencuri? Takut nggak Pak? Takut. Kenapa harus takut kita bukan pencuri? Pelakunya yang takut. Takut tidak? Pembunuh di kisos. Takut tidak? Kenapa harus takut? Anda bukan pembunuh. Takut tidak? Penzina dirajam. Ayo, ayo, ayo. ayo. Kalau takut Anda pelakunya. Ah. Yang takut dengan syariat Islam itu pelakunya. Kenapa Anda yang bukan pelakunya kok takut? Dan tidak butuh sekali penjara, tidak dibutuhkan dalam Islam. Hah? Karena selesai semuanya dan menteri Menkumham tidak usah pusing dengan jumlah narapidana di penjara, nggak perlu pusing. Hah? Ini kadang-kadang binaan di penjara malah sebaliknya. Alumni alumni penjara menjadi penjahat yang lebih hebat dari sebelumnya. Itu tadi, ya. Kesalahan kecil masuk penjara, keluar dari penjara dia sudah penakaran, sudah training, sudah workshop dengan senior-seniornya. Bayangin, senior dua jam saja, Pak, bisa disadap itu ilmu. Ah, apalagi dua tahun, waduh, ilmunya mungkin sudah mudah daging. Nah itu. Nah, jadi jemaah sekalian, seorang pemimpin pertama tugasnya menjaga akidah umat, yang kedua tugasnya menerapkan hukum syara. Jangan anti dulu, jangan bilang tidak sesuai dengan Pancasila, itu munafik bilang begitu. Anda dengar tidak? Kalimat bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Benar enggak? Betul enggak? Kalau itu betul, konsekuensi logisnya adalah kalau Pancasila tidak sesu, tidak bertentangan dengan Islam, maka sebaliknya Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Lalu apa yang salah kalau kita usulkan hukum Islam? Ya kan? Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Artinya Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Kenapa ketika kita usulkan hukum Islam seolah-olah menentang Pancasila? Padahal Manning fathers kita sudah mengatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini sudah direstui pada tanggal 17 Agustus 1945 hasil panitia 9 musyawarah yang dipenuhi dengan para pemimpin-pemimpin lalu malam harinya dirubah oleh hanya dua orang Dicoret itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi jadi coret Tujuh kata itu coret Mana yang legal? Mana yang ilegal? Yang legal itu yang hasil panitia sembilan. Pencoretan dua orang itu tidak sah, tidak korum. Kalau anda pengurus masjid misalnya ada keputusan sembilan orang mutusin, udah absah, lalu ada dua orang besoknya ngerubah hasil rapat, boleh tidak? Nggak boleh. Ilegal itu, merubah itu ilegal. Jadi kalau mau merubahnya, mesti rapat yang sama atau rapat yang lebih besar, yang lebih tinggi. Jadi yang legal itu syariat Islam. Jadi sekarang ini ilegal yang tidak Islam itu. Ini Pak, mesti kita berpikir cerdas kalau kita melihat sejarah. Jangan melupakan sejarah. Ya, itulah faktanya. Nah karena itu pemimpin itu menjaga akidah dan memperjuangkan tegaknya hukum syara. Insya Allah dengan kedua tugas besar ini maka sejahtera akan dimulai yang akan diraih oleh bangsa tersebut. Apalagi Allah ridho maka negeri itu akan menjadi baldatun toyibatun warabun rabbun ghafur. Makmur sejahtera di naungan di bawah naungan ampunan Allah azza wa jalla. Demikian juga kalian mudah-mudahan ya saatnya nanti tiba kita ya hidup di bawah kemakmuran Ya dengan eh, pemimpin yang menegakkan dan menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesarnya dan terima kasih atas perhatiannya.